Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtihani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memiliki sifat berdosa dan bersalah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu bani Adam khata'." Seluruh anak Adam suka melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, semuanya kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di siang hari dan di malam hari. Maka bagaimanapun seorang hamba berusaha untuk bertakwa, untuk senantiasa lurus, dia tidak akan mampu. Dia pasti suatu saat akan terjerumus dan terjatuh dan akan menyimpang dan dia akan berdosa melanggar larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran fastaqimu ilaihi wastaghfiru istiqamalah kalian kepada Allah setelah itu Allah mengatakan wastaghfiru dan mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena seorang hamba meskipun berusaha untuk istiqomah dia berusaha semaksimal mungkin namun dia tidak akan mampu untuk istiqomah terus suatu saat dia pasti melakukan kesalahan. Karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syariat memberi solusi ya tatkala seorang terjerumus dalam kesalahan, terjerumus dalam dosa-dosa, ada dua perkara yang bisa dia lakukan tatkala dia melakukan dosa. Yang pertama, dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua, dia melakukan amalan kebajikan untuk menambal dosa yang dia lakukan. Ini dua perkara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia bermaksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita sadar dan yakin bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapapun besar dosa seorang hamba, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa tersebut jika seorang hamba bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli. Artinya Allah tidak peduli pun besar dosa-dosamu dan Allah tidak peduli betapapun terulang-ulangnya dosa. Allah tidak peduli. Selama engkau berdoa dan berharap kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, "Lau balagat dhunubuka anana samai, thumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu menjulang tinggi sampai ke langit, kemudian kau beristighfar kepada aku, maka aku aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Oleh karenanya, seorang bagaimanapun Uh, melakukan dosa sebanyak apapun jika dia beristighfar kepada Allah, jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana perkataan Abu Nawas yang mengatakan Ya Rabbi, in balagat dunubi kasratan, walaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. In kana la Yajuka illa muhsinu, fabiman yaludhu wa Yastajirul mujrimu Dia mengatakan, wahai Rabbku, Kalau dosa-dosaku telah banyak dan bertumpuk-tumpuk akan tapi aku telah yakin bahwasanya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Kalau seandainya yang bisa berharap kepadamu hanyalah orang-orang yang berbuat baik, lantas mau kemanakah orang-orang yang berbuat kesalahan? Kemana mereka berlindung? Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika seorang hamba ber berbuat dosa dan pasti dia akan berbuat dosa dan dia pasti akan berdosa maka segera dia bertobat dan jangan dia menunda-nunda tobatnya dan jangan dia menunda istighfarnya karena menunda taubat atau menunda istighfar itu sudah merupakan dosa tersendiri. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa makna istighfar? Tatkala seorang mengucapkan satu kalimat yang agung astaghfirullah dan dalam Al-Quran banyak perintah untuk beristighfar, banyak perintah untuk bertobat. Ya. Kata Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, "Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka kaumku, "Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang besar. Istighfar dalam bahasa Arab diambil dari kalimat istafala, istighfara yang artinya talabul maghfirah. Mohon ampunan. Al-maghfirah dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ghafara yang artinya menutup, menutupi. Sehingga seorang tatkala dia mengatakan astaghfirullah, maknanya yang sungguhnya adalah ya Allah, aku mohon kepada Engkau ampunan dan aku mohon agar Engkau menutupi aib-aibku dan dosa-dosaku. Itu makna istighfar. Tutuplah aib-aibku di dunia Terlebih-lebih lagi tutuplah aib-aibku di akhirat bukan hanya sekedar untuk dimaafkan tetapi minta untuk ditutupi aib dan dosa-dosa di dunia maupun di akhirat. Karena sungguhnya di antara karunia Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa yang kita lakukan, menutupi aib-aib yang kita lakukan. Ya, kalau seandainya Allah bongkar aib-aib kita, Allah buka dosa-dosa kita, maka masyarakat akan menjauh dari kita. Oleh karena seorang salah mengatakan saya tidak tahu mana yang lebih anugerah yang lebih indah yang Allah berikan kepada saya. Apakah saya diberi taufik untuk beramal soleh ataukah aib-aibku ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, seorang dimuliakan oleh masyarakat bukan karena amal solehnya, tetapi sungguhnya dia dimuliakan oleh masyarakat karena aibnya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma ada seorang yang dia uh, soleh, kemudian rajin berdakwah, kemudian haji, kemudian umrah, rajin bersedekah. Tetapi ternyata aib-aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak akan orang tidak akan mendekat sama dia. Kata Muhammad bin Wasik seorang ulama dari kalangan syar’at Muhammad bin Wasik rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, kalau kita berdosa ini baunya begini, kalau kita berdosa begini baunya begini, maka tidak ada seorang pun yang akan mau dekat dengan kita. Kenapa? Karena ter, terumbarnya, terbongkarnya aib-aib yang kita lakukan. Oleh karenanya para hadirin, kita berdoa kepada Allah tatkala kita beristighfar, kita berharap ya Allah ampuni dosa-dosaku dan juga tutuplah aib-aibku, dosa-dosaku di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Seorang hamba kalau sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak Allah akan panggil dia. Allah akan hadirkan dia dan Allah akan buka cermin amalnya. Lalu dalam hadis yang sahih Allah bertanya kepada dia kata Allah, arifu hadzam, Tahukah engkau dosa yang kau lakukan ini? Maka sang hamba mengatakan, "A'rifu Rabbi." Saya tahu ya Allah. Kemudian Allah katakan lagi, arifu hadzam, Allah bongkar lagi aib berikutnya. Tahukah kau pernah melakukan dosa ini? Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi." Saya tahu. Dia malu. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan ini dosa yang kau lakukan tatkala kau bersendirian, tatkala tidak ada orang yang melihatmu. Masih ingatkah kau dosa ini? Kata dia, Arifu Rabbi, saya tahu ya Allah, saya tahu dia. Seakan-akan dia mengatakan, sudah ya Allah, saya tahu semuanya. Tidak ada yang dia ingkari. Semua dosa dia akui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa satar satartuha anka fid dunia. Saya telah menutupi aib-aibmu di dunia. Dan sekarang saya ampuni dosa dosa Ini adalah orang-orang yang yang sering beristighfar maka dia tidak akan dipermalukan di hadapan orang banyak. Oleh karenanya saya katakan ikhwani fillah bahwasanya dosa itu pasti memiliki dampak buruk meskipun seorang sudah bertobat dari dosa tersebut. Tatkala seorang hamba di akhirat maka dia akan ingat seluruh dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra." Tatkala tiba malapetaka yang sangat besar dan meluas yaitu hari kiamat, Kata Allah, "Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a." Maka pada hari tersebut setiap manusia akan ingat seluruh yang pernah dia lakukan. Seluruh dosa-dosa yang dia lakukan yang banyak tersebut akan dia ingat pada hari tersebut. Ya, yang mungkin sekarang dilupakan akan dia ingat. Oleh kerana Nabi Adam alaihissalam tatkala dia berbuat dosa, tatkala dia mendekati buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati, kemudian dia berdosa, kemudian dia dihukum dikeluarkan dari surga. Nabi Adam bertobat atau tidak? Setelah itu Nabi Adam bertobat atau tidak? Bertobat alaihissalam. Tobatnya diterima oleh Allah atau tidak? Diterima. Ya. Wa asa Adam rabbahu faghawa, thumma jitabahu rabbuhu fata'aba alaihi wa hada. Ya. Nabi Adam alaihissalam kemudian bertobat kepada Allah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala fatalaqa alaihim rabbi kalimatin fataba alaihi Allah menerima taubat Nabi Adam AS. Akan tapi tak kala di hari kiamat, Nabi Adam masih ingat dosa yang pernah dia lakukan. Tak kala di padang mahsyar, di hari yang sangat mengerikan, tak kala manusia datang minta kepada Adam untuk beri syafaat kepada mereka, Nabi Adam mengatakan, saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ingat padahal dosanya tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Oleh kerana yang pernah hadirin, seorang tak kala bermaksiat ingat, ya, terlalu banyak yang menjadi saksi Ah, atas maksiat yang dia lakukan, bumi menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kakinya menjadi saksi, malaikat mencatat dan Allah Maha mengetahui. Dan ini akan diingatkan oleh Allah di hari kiamat kelak. Kalau dia banyak beristighfar kepada Allah, maka antara dia dengan Allah saja tidak dibongkar aibnya di hadapan masyarakat. Hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Wa qad satartuha anka fid dunya." Aku telah menutupi aibku di dunia. Adapun orang-orang yang tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aib-aibnya akan dibongkar oleh Allah di hadapan khalayak, di hadapan seluruh manusia, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan murid-muridnya, di hadapan sanak kerabatnya. Ya, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala ini sungguh memalukan sebagaimana datang dalam banyak hadis di mana Allah Subhanahu wa taala membongkar aib-aib sebagian pelaku maksiat. Dari sini tatkala kita bermaksiat jangan pernah ragu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aib-aib kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang pertama yang dilakukan oleh seorang hamba tatkala bermaksiat segera bersifat dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali jangan pernah menunda-nunda tobat. Bertobat itu kewajiban yang harus disegerakan. Kata Allah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum" dan segeralah, cepatlah menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunda tobatnya, maka dia telah melakukan dosa tersendiri. Ya. Kemudian perkara yang kedua yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba tatkala dia bermaksiat, dia melakukan kebaikan setelah dosa tersebut. Dia melakukan kebaikan setelah dosa tersebut agar kebaikan yang dilakukan menutupi dosa ini. Kata Nabi SAW tatkala mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, kata Nabi SAW, ya, Ittaqillaha haitsuma kunt, wahai Mu'ad, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada dan kapanpun. Bertakwalah engkau, engkau akan menjadi dai, seorang dai bertakwa kepada Allah kapanpun dan dimanapun. Tetapi Nabi SAW tahu, bagaimanapun seorang berusaha bertakwa, dia pasti melakukan kesalahan, tidak mungkin bertakwa terus. Tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Maka Nabi beri solusi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi al hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan dosa, maka lakukanlah kebaikan setelah itu. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosamu. Ini yang bisa kita lakukan tatkala kita bermaksiat segera lakukan kebaikan agar bisa menghapuskan dosa kita. Para ulama menjelaskan di antara Syekhul Islam Taimiyah dan juga Al-Ghazali dalam kitabnya Hiya Ulumuddin ya, menyebutkan dosa itu ibarat najis. Dosa itu ibarat najis. Seorang ketika melakukan dosa maka dia telah menajisi keimanannya dengan dosa-dosanya. Adapun perbuatan amal soleh itu ibarat air yang mensucikan, air yang mensucikan. Kalau najis disiram dengan air yang mensucikan, terutama jika air tersebut banyak, maka najis tersebut akan hilang. Seperti Arab Badui dalam hadis yang masyhur tatkala dari An Anas radhiyallahu taala anhu dia mengatakan jaa Arabiyun fabala fi ta'ibatil masjid. Datang seorang Arab Badui kemudian dia buang air kecil di pojok masjid fazajarahun nas maka orang-orang pun berusaha mencegah dia melarang dia fanahahumun nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi melarang orang-orang yang ingin mencegah Arab Badui kata Nabi da'u biarin dia kencing biarin dia kencing. Setelah dia selesai kencing, kalau kau min baulihi setelah dia buang air kecil, maka Nabi minta air seember. Zanul mimma fa ko alehi. Kemudian air tersebut ditumpahkan di atas air kencing tadi, maka hilanglah najis air kencing tadi. Eh, para ulama tadi meng meng menganalogikan najis, eh, maksiat dengan najis dan amal soleh dengan air. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath. Kalau air sudah volumenya sudah mencapai dua kullah, dua kullah atau 100 sekitar 200 liter, maka tidak akan mengandung najis. Artinya kalau kita punya air yang banyak, ada najis-najis sedikit yang masuk tidak akan berpengaruh. Kapan berpengaruh kalau najisnya besar atau najisnya banyak, baru berpengaruh. Tapi kalau najisnya sedikit-sedikit masuk dalam air tersebut tidak akan berpengaruh. Tidak teranggap lebur bersama kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Karena seorang ketika melakukan maksiat, segera lakukan kebaikan, niscaya maksiat tersebut akan terhapuskan dengan kebaikan tersebut. Meskipun tidak beristighfar. Meskipun tidak beristighfar. Jadi, amalan-amalan soleh ini sendiri telah bisa menghapuskan dosa-dosa. Dalam hadis dan ini banyak dalilnya akan akan hal ini. Ya. Seperti sholat lima waktu, ini menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah SAW mengatakan, Ara'aita lau anna bibabi ahadikum nahran seadanya bagaimana menurut engkau jika seadanya di pintu salah seorang kalian ada sungai yang mengalir yaktasilu fihi khamsan dia mandi dalam sungai tersebut lima kali dalam sehari hal yubqi min daranihi syai'an apa akan masih menyisakan kotoran? Jawabannya tidak. Dia mandi lima kali sehari. Bagaimana ada kotoran? Kotoran tersebut akan terhapus. Mungkin ada kotor, ada tapi dia mandi lima kali sehari maka akan terhapus dosa-dosa tersebut. Dalam hadis yang disiriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada seorang sahabat yang melakukan maksiat. Dia mencium seorang wanita di salah satu kebun di ujung kota Madinah. Maka dia pun ketakutan dan dia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan ya Rasulullah ini asal ra'atan fi bustan fi aksar Madinah. Ya Rasulullah aku telah menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagiku di suatu taman di ujung kota Madinah. Fa'al bi masyid, lakukanlah apa yang kau kehendaki untukku. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan fa'akim alaihi haddan. Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku. Dia merasa berdosa. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab permintaan dia. Kemudian ditegakkan salat, Rasulullah SAW salat dan orang ini pun salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sholat dia datang lagi kepada Nabi ya Rasulullah. Saya telah menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagiku. Maka tegakkanlah hukum had bagiku. Maka Nabi SAW berkata, Ahadharta sholata ma'ana? Apakah kau sholat tadi berjamaah bersama kita? Kata dia, na'am ya Rasulullah saya sholat berjamaah. Maka Nabi SAW mengatakan, Fadgufirolaka telah diampuni dosa-dosamu. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah, Wa aqimus salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dzalika dhikra lidzakirin. Kata Allah Subhanahu wa taala dirikanlah salat di pagi hari dan petang hari dan di sebagian malam hari sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa Sungguhnya kebaikan innal hasanati yudhibuna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Orang ini tatkala salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa menyentuh wanita tadi telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia salat ber berjamaah? Namun jangan sampai kita salah paham. Ustadz kalau gitu gampang ya, saya cium cewek, saya salat berjamaah selesai. Kita bilang bukan begitu maksudnya. Kalau kamu cium cewek sudah dosanya pasti. Kamu sholat berjamaah belum tentu dapat pahala. Belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham ya. Jangan menggampang-gampangkan maksiat. Sahabat tadi datang dengan penuh ketakutan dan dia sholatnya di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tadi maksud saya, jika seorang banyak melakukan eh, amal soleh, maka amal soleh tersebut akan menghapuskan dosa-dosa terutama amalan-amalan soleh yang sepadan dengan dosa tersebut. Kata Al-Ghazali bahwasanya dosa itu ibarat penyakit. Kalau pas obatnya itu cocok, maka hilanglah penyakit tersebut. Sehingga kalau orang melakukan maksiat dengan lisan, maka dia berusaha melakukan amal soleh dengan lisan pula. Misalnya kata para ulama, seorang menggibah orang lain, dia menggibah orang lain di satu majelis, menyebutkan kejelekan saudaranya di satu majelis, maka di antara kafarahnya dia menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis yang sama. Dia sebutkan kebaikan-kebaikan orang tersebut di majelis yang sama sehingga bisa menghapuskan dosa yang dia lakukan. Jika mulutnya mengucapkan kata-kata yang kotor, maka hendaknya diperbanyak berzikir, perbanyak baca Quran. Ini yang pas dengan dosa yang dia lakukan. Kalau dia ternyata misalnya pelit tidak mengeluarkan harta, maka dia tambal dengan banyak bersedekah. Namun secara umum kalau seorang melakukan amal soleh yang banyak dan banyak dia lakukan, semakin banyak amal soleh, dia rajin sholat, dia rajin sedekah, rajin puasa, rajin beribadah, akhlak yang mulia. Maka kalau pahalanya banyak, amal soleh yang banyak, maka jika ada dosa-dosa yang sedikit yang dia lakukan tidak akan berpengaruh. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini adalah salah satu yang ikut dalam perang Badar. Dia pernah ikut perang perang Badar. Suatu saat dia melakukan maksiat, dosa. Maksiat apa yang dilakukan? Tatkala Nabi SAW ingin menyerang kaum musyrikin, maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis suatu surat untuk melaporkan kepada keluarganya. Keluarganya masih musyrik. Dia menulis surat kasih tahu Nabi mau menyerang dan ini adalah bentuk mata-mata tidak boleh menginformasikan kepada musuh ini tidak boleh. Namun dia kirim surat kepada saudaranya. Rupanya ketahuan Sebelum surat tersebut sampai maka ditangkap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan ke hadapan Nabi. Ketika itu di samping Nabi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala Maka Umar berkata, ya Rasulullah, ala buku. unukahu. Wahai Rasulullah orang ini melapor-laporkan, bolehkah saya penggal lehernya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala. An, berani melakukan kesalahan, bahaya seperti ini. Lagi masa perang kemudian melaporkan kepada musuh. Maka hati menjelaskan, dia salah memang. Namun dia memberi laporan bukan karena membela agama kesyirikan, bukan karena ingin agama Islam kalah, tidak. Tetapi saudaranya tersebut satu-satunya kerabatnya, dia nggak punya kerabat yang lain. Dia kasihan sama kerabatnya, jangan sampai kerabatnya yang musyrik tersebut apa? Meninggal. Dia berharap suatu saat kerabatnya bisa masuk Islam. Maka dia ingin kerabatnya tersebut selamat. Maka Nabi SAW tatkala mendengar pernyataan Umar, apakah saya penggal lehernya? Maka Nabi SAW mengatakan, ya wa ma tudri la'alla Allah ta'ala ala ahli badr faqala if'alu ma syi'tum qad ghufira qad ghafartu lakum kata Nabi SAW ya Umar siapa, siapa tahu Allah telah melihat, melihat isi hati orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar kemudian Allah berkata lakukanlah apa yang kalian sukai sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian jadi dosa yang dilakukan oleh Hatib ini tidak ada pengaruhnya bagi pahala perang badarnya. Karena perang badar adalah amalan yang luar biasa. Perang pertama antara kaum muslimin, kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Perang penentu lanjut Islam atau tidak. Sampai Nabi SAW dalam perang tersebut mengatakan, Intahlak hadil asabah, falan abad Ya Allah, kalau kami kalah, kau tidak akan disembah. Ya, jadi perang penentu. Sementara kaum muslimin jumlahnya cuma 300 orang, lawannya 1000 orang. Dan di antara 300 orang tersebut atau 315 orang tersebut ada Hatib radhiyallahu taala anhu. Dia pernah ikut perang Badar. Maka Nabi SAW menganggap perang Badar ini pahalanya besar. Tatkala Hatib melakukan maksiat, maksiat tersebut tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya, maka akan lebur bersama pahala yang dia lakukan. Oleh karena seorang tatkala dalam hidupnya dia melakukan amalan-amalan yang luar biasa, perjuangan yang luar biasa untuk Islam, ya bakti mungkin berbakti kepada orang tua mungkin dakwanya hebat mungkin salat malamnya luar biasa dan dia beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya maka jika ada dosa-dosa yang dia lakukan maka tidak berpengaruh akan lebur dosa-dosa tersebut para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala inilah dua perkara yang hendaknya kita lakukan tatkala kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala pertama beristighfar dan jangan pernah menunda-nunda istighfar. Yang kedua, kita melakukan kebaikan setelah kita melakukan kemaksiatan dengan dua perkara ini, niscaya dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan di tidak ada di antara kita yang akan selamat dari dosa-dosa. Kita pasti melakukan dosa-dosa ya. Bagaimanapun seorang berusaha menundukkan pandangan dia, dia pasti akan melihat hal yang haram, dia akan pasti melihat ya aurat wanita. Bagaimanapun dia berusaha menjaga lisannya, pasti dia terjerumus dalam ghibah, terjerumus dalam hal yang diharamkan. Ya bagaimanapun dia menjaga hatinya, dia pasti terjerumus dalam riya ujub susah memang, oleh karenanya tidak ada yang bisa menambal ini semua dosa kecuali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan kebajikan-kebajikan sehingga semua dosa-dosa akan dileburkan terlebur bersama kebaikan-kebaikan tersebut. Allah taala bisawab ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan eh, pagi hari ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Yang kemarin ada yang tanya tentang ISIS yang kita jelasin aja deh. ISIS apa itu? ISIS singkatan dari apa? Istri apa? <laughs> Istri soleh idaman suami katanya. ISIS ya Islamic apa State of apa Iraq and Syria ya. ISIS adalah kelompok yang baru-baru ini muncul sekitar dua bulanan atau tiga bulanan masih baru dan mereka adalah kelompok yang melakukan kesalahan dari tiga sisi. Sisi pertama ditinjau dari sisi pembentukan khilafah. Sekarang mereka mengaku bahwa mereka adalah pemimpin khilafah Islamia dunia. Dipimpin oleh pemimpin mereka Abu Bakar Al-Baghdadi. Kita katakan apakah pembentukan khilafah seperti begitu caranya kumpul seribu orang, dua ribu orang, kemudian bikin khilafah, saya sebagai khalifah, baiatlah saya, Ya, ini apakah cara menentukan khalifah seperti itu? Kita lihat cara menentukan khalifah tidak demikian. Abu Bakar Al-Baghdadi tatkala dia diangkat sebagai khalifah dia berkata, "Inni wulitu wa, wa, walastu bi khairikum." Aku telah diangkat sebagai khalifah dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini ucapan yang pernah diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tatkala menjadi khalifah. Namun berbeda antara Abu Bakar Al-Baghdadi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang milih seluruh kaum muslimin dan kalian. Mereka sepakat ijma para sahabat setelah terjadi dialog di antara mereka. Kaum muhajirin mengatakan dari kami pemimpin, kaum ansar mengatakan dari kami pemimpin. Akhirnya mereka bersepakat untuk mengangkat ansar dan muhajirin bersatu untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Khalifah. Jadi dipilih oleh seluruh kaum muslimin. Kemudian setelah Abu Bakar akan meninggal dunia maka dia istakhlafa Umar. Dia mengangkat Umar sebagai khalifah. Jadi boleh juga kalau seorang pemimpin akan meninggal dia tunjuk salah seorang ini hak dia. Melihat orang yang terbaik diangkat menjadi pemimpin. Kemudian tatkala Umar akan meninggal dunia, maka Umar menggabungkan antara penunjukan dan musyawarah. Kalau Abu Bakar tadi musyawarah kan? Sebelum musyawarah kemudian milih. Kalau Abu Bakar milih Umar dengan ditunjuk. Tatkala Umar memilih Utsman, Umar menggabungkan antara dua yaitu memilih dan musyawarah. Jadi Umar memilih enam orang untuk bermusyawarah. Dia nah, di antara enam orang ini harus salah satu jadi khalifah. Dan enam orang ini merupakan perwakilan dari para sahabat. Mereka orang-orang termulia. Maka akhirnya yang jadi sahabat yang jadi khalifah siapa? Uthman radhiyallahu taala anhu. Sementara Abu Bakar Al-Baghdadi siapa yang milih dia? Siapa kaum muslimin yang pernah bermusyawarah untuk milih dia? Apakah bikin khalifah seribu orang kemudian ngumpul kemudian saya khalifah? Enggak seperti itu. Kaum muslimin di dunia ini jumlahnya miliaran. Apa? miliaran. Hmm. Harusnya kalau dia mau jadi khalifah ada perwakilan dari kaum muslimin di dunia ini kemudian mengangkat sebagai khalifah karena dia mengaku sebagai khalifah kaum muslimin di dunia ini. Dia mengaku sebagai khalifah kaum muslimin. Sekarang bukan khalifah cuma khalifah Irak dan Syam bukan, tetapi khalifah kaum muslimin. Oleh karena Abu Bakar Ba'asyir membayar dia dan menyuruh anak buahnya dari jamaah jamaah Ansarut Tauhid untuk membaiat dia. Akhirnya jamaah jamaah Ansarut Tauhid terpecah belah sekarang. Yang lain ada yang mau membaiat, sebagian tidak mau. Jadilah bentuk jamaah baru jamaah Ansarut Syariah. Tadinya JI pecah lagi menjadi dua, sekarang pecah lagi ya. Karena masalah baiat. Apa? Dia mau sebagai khalifah dunia, maka kata Abu Bakar Basir kita harus baiat kepada dia. Meskipun kita di Indonesia, karena dia pimpinan kaum muslimin di dunia ini. Ini ngawur pembuatan khalifah seperti ini. Apa cuma seribu orang bikin, dua ribu orang bikin? Ya, kalau gitu kita bikin khalifah di total ya. Bisa nggak? Saya khalifahnya. Ya. Seperti itu. Apakah caranya seperti itu? Sementara kalau kita berbicara tentang pembentukan khalifah, khalifah sudah ada sebelum sebelum siapa? Abu Bakar al-Baghdadi ini sebelum khalifah ISIS sudah ada khalifah-khalifah sebelumnya. Khalifah-khalifah khayalan dan bayangan. Seperti dalam air kita, ada namanya Islam Jamaah. Islam Jamaah sudah punya khalifah sejak tahun 1941. Sudah ada khalifah. Kita bilang ISIS terlambat. Harusnya baik sama khalifahnya Islam jamaah. Sudah ada dari dulu. ISIS kan mengatakan, oh enggak sah. Khalifah kok modelnya kayak gitu. Sama tidak sah. Islam jamaah juga sekarang. Kenapa tidak membayar khalifah yang ada di di Suriah atau di Irak sekarang? Sama, itu tidak sah. Sebagian kelompok juga sedang mencari-cari khalifah sekarang ini. Sebagian kelompok saudara-saudara kita, kita mau cari khalifah, ingin mendirikan khalifah, ingin mendirikan khilafah. Nah sekarang sudah ada khalifahnya, Bayatkan oh enggak, itu enggak sah. Artinya apa? Masing-masing bentuk khalifah sesuai dengan hawa nafsu dia, tidak sesuai dengan persyaratan. Seperti Islam jamaah, mana khalifahnya? Mana khalifahnya saya ingin tahu apakah dia pantas jadi khalifah? Tahukah dia bahasa Arab? Tahukah dia agama? Mana khalifahnya? Siapa yang pernah mengangkat dia? Mana wilayahnya? Mana wilayahnya? Atau wilayahnya masih numpang di tanah air Indonesia? Mana wilayahnya? Tidak benar seperti cara buat khalifah. Nanti bikin jemaah baru lagi punya khalifah lagi. Padahal dalam aturan Islam, kalau ada khalifah yang sudah sah disahkan oleh kaum muslimin, muncul khalifah yang kedua, maka harus dibunuh. Kata Nabi SAW, "Penjaga akhir fadri bu'unukahu. Kalau muncul khalifah yang kedua, penggal lehernya. Karena ini kan merusak. Dalam hadis Nabi yang lain, kata Nabi SAW, "Fakuturuhu kainan mangkana. Bunuh dia siapapun dia kalau ada khalifah yang kedua. Nah kita bilang maka salah satu khalifah ini harus saling bunuh-bunuhan. Entah ISIS bunuh khalifahnya Islam Jamaah, entah Islam Jamaah bunuh khalifahnya apa? ISIS Karena merasa khalifah dunia ini nggak benar seperti ini. Ya. Khalifah barangan tidak ada tidak ada wilayahnya. Dan ada khalifah selain Islam yang ada khalifah dulu apa? Seperti orang-orang JI, ada imamnya, ada bayatnya. Sampai teman-teman waktu di JI mengatakan ini gubernur. Gubernur dalam apa? JI, Jamaah Islamiyah. Mana wilayahnya? Ya nggak ada wilayahnya, cuma sebagai gubernur, presidennya siapa? Jadi khalifah bayangan. Sampai saya punya teman namanya Ustadz Abdurrahman Ayub, pernah jadi gubernur Australia. Jadi <laughs> dia bilang ini gubernur dia dia ngobrol sama saya dia bekas punya pemikiran seperti pemikiran khawaris dia cerita dulu saya di Australia sebagai gubernur apa gubernur Australia dari negara JI Jamaah Islamiyah ini satunya Islam Jamaah satunya lagi Jamaah Islamiyah masing-masing punya khalifah saya dulu gubernur Australia dia bilang orang-orang itu ngawur kok menjadikan saya sebagai gubernur Australia Australia itu benua <laughs> bukan gubernur <laughs> terus mana gubernur Baru ada gubernur nggak punya rumah. Saya nggak punya rumah, gubernur nggak punya rumah. Ya, ini benar, ini khalifah bayangan. Tinggal di Australia, gubernur Australia rumah nggak punya. Ini gubernur kayak apa seperti ini? Ini semua negara-negara bayangan yang nggak ada faedahnya. Masa seperti ini bikin khalifah? Dia bilang kalau bikin masalah, seluruh ulama tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh apa? ISIS. Ini pertama pembentukan khilafahnya ngawur, tidak sesuai dengan aturan Islam. Yang kedua, kesalahan kedua pemahaman takfiri yang mereka miliki, mudah mengkafirkan orang lain. Dalam dalam ISIS ada pemikiran-pemikiran khawarij yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi. Ada pemikiran-pemikiran khawarij yang ada pada mereka. Di antara ciri-ciri khawarij yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya, mereka adalah sufahul sufahaul uh, eh, udathaul asnan, anak-anak muda. Dan antum perhatikan ISIS rata-rata apa anak-anak muda. Kemudian yang kedua sufahaul ahlam, sufahaul ahlam orang-orang bodoh. Di ISIS tidak ada ulamanya, nggak ada ulamanya. Syekh-syekh nggak ada di situ. Semuanya apa? Anak-anak muda, nggak ada orang alimnya. Abu Bakar Abu Bakar siapa? Belajar di mana? Tahu-tahu muncul jadi khalifah. Dia belajar syariat di mana? Belajar di mana? Tahu-tahu jadi apa? Ilmunya di mana? Nilainya berapa? Nggak tahu-tahu jadi khalifah. Apakah seperti itu caranya? Kemudian yang ketiga memiliki pahaman takfiri. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Rasulullah SAW menceritakan tentang orang Khawarij. Kata Nabi SAW, yuqatilu yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang Islam dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Jadi orang-orang itu seperti itu. Mereka tidak memerangi Yahudi tatkala perang sekarang Palestina dengan Israel enggak. Tapi yang mereka perangi orang-orang Islam, dibunuh. Siapa yang dibunuh? Para pejuang yang ada di Suriah mereka bunuh. Kenapa mereka mudah bunuh? Karena mereka mudah mengkafirkan. Ini yang paling berbahaya, mudah mengkafirkan dengan takfiri. Ini sama orang-orang yang baik-baik seperti ini, mudah mengkafirkan. Islam jamaah Orang tidak bayar sama dia dikafirkan. Yang keluar dari kelompoknya di kata murtad. Saya ketemu dengan orang-orang murtad keluar dari Islam jamaah. Kumpulan orang-orang murtad dari Islam jamaah. Subhanallah, begitu mudah mengkafirkan orang lain. Gara-gara keluar dari kelompoknya dikatakan murtad, dikatakan kafir, tidak bayar sama imamnya dikatakan kafir. Imam mana sini tunjukkan imam muslim Cocok gak jadi imam? Enak saja orang tidak bayar sama dia jadi apa? Kafir. Penipuan besar-besaran terhadap masyarakat Indonesia. Mana imam ini tunjukkan sini. Cocoklah jadi imam. Mana wilayahnya mana? Kemudian mengkafir kafirkan dengan begitu mudahnya. Inilah semua kelompok-kelompok seperti ini mudah mengkafirkan. ISIS tak kala ada orang tidak bayar sama dia kafir. Jadi sembelihlah seorang Islam. Dia di Youtube mengerikan. Yang disembelih jenggotan seperti dia. Yang disembelih yang menyembelih bertakbir Allahu Akbar. Yang disembelih juga bertakbir Allahu Akbar. Yang menyembelih mengatakan La ilaha illallah. Yang disembelih mati dalam keadaan mengucapkan apa? La ilaha illallah bagaimana seperti ini? Dibanggakan kemudian disorting dan disebarkan. Bangga dengan membunuh kaum muslimin. Ini pengkafiran yang sangat luar biasa. Sampai orang-orang yang juga suka mengkafirkan tidak setuju dengan mereka. Tidak setuju dengan mereka. Dahulu ada namanya Usama bin Laden rahimahullah semoga Allah merahmati dan mengampuni. Usama bin Laden dia berjihad tapi dia memiliki pemikiran bahwasanya suka mengkafir. Dia kafirkan Arab Saudi dikafirkan apa namanya Arab Saudi dituduh dengan tuduhan yang macam-macam ya apalagi Arab Saudi dia kafir apalagi Indonesia <laughs> artinya seperti Usama bin Laden saja tidak disetujui oleh ISIS sebagian orang ISIS mengkafirkan Usama bin Laden ini Usama yang sudah mengkafirkan pun tidak selamat dari mengkafiran mereka sampai sekarang syekh-syekh yang selalu dijadikan landasan untuk mengkafirkan syekh-syekh ini pun tidak setuju dengan ISIS karena pengkafirannya sudah sangat berlebih-lebihan yang tidak setuju kafir, tidak mau minggir kafir. Mengerikan. Kalau mereka adalah pejuang sejati, harusnya berperang lawan Yahudi sana, lawan Israel sampai titik darah penghabisan. Ini bukan malah membunuh kaum kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyakum. Padahal Nabi SAW pernah bersabda, "La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatri rajulin muslim." Ya bahwasanya hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Dunia ini kalau hancur bagi Allah ringan daripada seorang muslim yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah yang salat kemudian meninggal dunia dibunuh. Bagaimana orang muslim yang tersebut dibunuh adalah seorang yang beriltizam, penampilannya islami, salat malam kemudian berjuang di jalan Allah kemudian dibunuh. Ini perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena saya katakan jauhi pemikiran-pemikiran pemikiran-pemikiran yang aneh dalam Islam banyak firqah-firqah yang muncul dalam Islam banyak. Kita berusaha menjauhi firqah-firqah tersebut. Cari hidup cuma sekali. Jangan spekulasi dalam masalah agama. Hidup cuma sekali. Kalau dalam masalah dunia silakan berspekulasi. Dalam masalah agama jangan. Antum salah jalan meninggal bahaya. Ya. Bahaya di akhirat kelak. Seperti mereka ini subhanallah begitu sadisnya membunuh kaum eh, kaum muslimin. Padahal jangankan membunuh kaum muslimin, bunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh pun berdosa. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai dengan orang Islam, dia tidak akan cium bau surga. Ada orang kafir, namun ada perjanjian damai dengan kita. Orang kafir ini kalau dibunuh dengan sengaja, padahal dia ada perjanjian damai dengan kita, maka tidak akan cium bau surga. Itu orang kafir. Bagaimana lagi dengan orang Islam yang kita bunuh? Oleh karena pemahaman takfiri, pemahaman yang berbahaya dan ada di masyarakat kita, pemahaman seperti ini di kelompok-kelompok tadi yang suka bayat-bayat ya tidak punya negara negara bayangan jadi khalifah bayangan raja bayangan gubernur bayangan ya kemudian kesalahan yang ketiga dari ISIS adalah akibat dampak yang buruk yang timbul setelah e, mereka ini munculnya mereka ini sehingga munculnya mereka ini mengakibatkan gambaran yang buruk terhadap Islam setiap orang yang jenggotan dituduh ISIS ada orang jenggotan kamu ISIS ya ya akhirnya ISIS <laughs> gitu anak-anak. Sehingga orang berpenampilan Islam takut dibilang apa? ISIS. Dan ini sudah muncul sejak dulu. Sejak dulu. Dulu waktu musim bom-bom, ya, mereka pikir yang sama. Jemaah Ansor Tauhid, Abu Bakar Ba'asyid pikir yang sama. Takfiri semuanya, mengkafirkan, mudah mengkafirkan. Pemerintah semuanya kafir, presiden kafir, semua polisi kafir, semua polisi togut, semua tentara apa? Togut. Ini pikiran Abu Bakar Ba'asyid Jamara, Jamaah Ansor Tauhid. Sampai-sampai saya pernah jalan sama istri saya, sama temannya. bawa anak-anak bercadar, diperiksa. Diperiksa. Yang lain-lain nggak bercadar lewat-lewat aja. Yang buka-buka paha lewat, yang bercadar diperiksa. Kenapa? Bukan salah bukan salah dia, dia takut karena teroris-teroris sama istrinya juga kan Bercadar. Nah, saya tampang teroris. <laughs> Kemudian istri saya diperiksa sampai ngomel-ngomel ini. Ini mungkin pikir ini teroris, masya Allah, istrinya bercadar dua lagi. Padahal bukan, satunya istri saya, satunya teman istri saya. Gak mungkin pikiran dia begitu. Sampai ngomel, katanya Pak sambil marah-marah. Istri saya dan temannya marah-marah. Pak kalau kita ngebom ngapain bawa anak-anak Pak? Ngebom ya anak-anak tinggal di rumah. <laughs> Tapi ya dia ketakutan. Tapi dia diperiksa sampai pernah di bandara istri saya harus buka cadar dia. Saya bilang saya tidak bisa melarang. Mereka takut jangan-jangan teroris. Ini, ini timbul yang menyulitkan kaum muslimin dalam negeri kaum muslim jadi sulit gara-gara mereka ini tuduh macam-macam. Terus pencurian terjadi. Sebagian kelompok-kelompok seperti ini menghalalkan harta kaum muslimin yang di luar kelompoknya. Seperti orang Islam jamaah, ada teman saya Islam jamaah ngaku saya dulu, saya dulu kalau makan di warung saya makan kue lima, saya bilang saya cuma makan tiga, duanya saya nggak bayar. Kenapa? Karena ini halal, nggak usah bayar nggak apa-apa. Dan itu dipraktekkan Islam jamaah diramakan oleh jamaah Islamiyah sampai kejadian kasus di Yogyakarta orang bercadar mencuri di toko. Ini kejadian kasus kebetulan dia tinggal di dekat kampung kita, kampung iman-iman sunnah. Jadi kan jadi masalah. Dia nolong. Karena dia meyakini orang yang tidak membayar imamnya orang kafir. Dan orang kafir hartanya apa? Halal. Ini bikin malu. Ini orang cadar masuk disangka pencuri semua. Memalukan. Ini memalukan kaum muslimin dalam negeri mereka. Bagaimana lagi dengan kaum muslimin di luar di yang minoritas Alhamdulillah ya Ikhwan kalau memperhatikan dakwah Islam berkembang luar biasa, sunnah berkembang di Amerika, di Inggris, di Perancis, terutama setelah ada Jami Islamiyah ya, Universitas Islam Madinah, banyak murid muridnya yang kembali kepada negara-negara kafir di Jami Islamiyah ada 110 negara. 110 negara. Jadi kalau main bola, lomba main bola Piala Dunia di sana 110 negara. Dan mereka pulang kamu mereka mereka berdakwah, alhamdulillah dengan kelembutan Islam bisa berkembang. Tidak mesti dakwah dengan apa? Perang dengan kekerasan tidak harus. Tidak seperti perasaan mereka, tidak ada jalan kecuali berperang dan berperang dan berperang. Segala kondisi harus kondisi perang. Tidak ada seperti itu. Akhirnya dengan cara seperti ini Islam jadi buruk, orang kaum muslimin yang minoritas semakin ditekan, ada yang bangun masjid dilarang, tadinya boleh, sekarang tidak boleh gara-gara kasus apa? ISIS jadi buruk. Bagaimana orang kafir masuk Islam lihat Islam kayak begini modern? Uh, membunuh bunuhin orang. Mau dia saja sama mereka bunuh apalagi kita. Tidak ada yang masuk Islam. Mengerikan. Mana dinur mana agama rahmat. Mana hadis Nabi SAW? Dakhalat imra'atun nar bihiratin habasatha. Ya. Seorang wanita masuk neraka jahannam, gara-gara seekor kucing ya, yang dia kekang. Lahi at'amatha wa la tarakatha ta'kulu min khusyashil ardh. Dia tidak memberi makan kepada kucing tersebut, jadi tidak biarkan kucing tersebut cari makan sendiri. Akhirnya kucing tadi mati, ini masuk neraka jahanam gara-gara nekang seekor kucing. Bagaimana lagi dengan menyiksa Seorang muslim. Ya, kalau nanti membunuh penggalan dengan dengan baik, jelek gitu pakai pakai pedang ini bukan pedang yang pisau kemudian digerek-gerek seperti ini kan mengerikan. Alhamdulillah. Apakah seperti ini? Apa namanya? Islam yang benar. Tadi saya katakan bahwa bahwasanya ISIS telah keluar dari jalur yang yang benar ya dengan kesalahan-kesalahan tadi yang saya sebutkan dan hanya membawa kemungkaran bagi kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi hidayah kepada mereka saya lihat mereka adalah orang-orang yang semangat namun tidak dibangun di atas ilmu tercampur pemikiran-pemikiran yang rancu dalam otak-otak mereka. Semoga Allah beri daya kepada kita dan kepada mereka. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.